kalladzina nasullaha fa فَأَنْسَاهُمْ anfusahum ulaika humul الْفَاسِقُونَ Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Syawal. Tahun ini kita berkah karena awal bulan Sawal hari Jumat dan hari ini 29 Sawal hari terakhir bulan Sawal 1436 Hijriah juga hari Jumat dan tahun ini kita Syawal 5 kali Jumat. Mudah-mudahan pertanda 11 bulan ke depan ini tanda baik bagi kita. Dan hari Senin nanti insyaallah Allah negeri kita sudah berusia 70 tahun negeri yang di dalamnya mayoritas umat Islam, tapi nasibnya minoritas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah yarham Buya Hamka pernah berucap ketika beliau membangun salah satu masjid termegah di sepanjang jalan Sudirman sampai di ujung Blok M, tepatnya di jalan Susina Mangaraja, Masjid Jami Al Azhar. Beliau menulis dalam bukunya, kita tidak akan pernah menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Selama selama jumlah umat Islam yang sholat Jumat belum sama dengan jumlah umat Islam yang sholat subuh. Kita bangga sholat di masjid ini. Empat lantai penuh, bahkan sampai di luar tidak pun cukup. Tapi coba besok pagi tengok berapa saf di masjid Anda. Atau jangan-jangan Anda termasuk yang tidak subuh di masjid. Sebuah buku yang sangat laris pada awal tahun 2000-an judulnya Misteri Salat Subuh. Orang-orang Yahudi mengatakan dalam buku itu ditulis oleh seorang ulama Timur Tengah Yahudi yang ada di Palestina sana Yahudi yang ada di Timur Tengah jumlah komunitasnya cuma 7 juta orang Yerusalem dan sebagainya cuma 7 juta orang orang Arab di sekitar Palestina 70 juta orang kenapa mereka tidak takut dengan orang Arab itu apa kata mereka selama jumlah surat subuh mereka belum sama dengan jumlah sholat Jumat kami tidak akan pernah takut dengan semua orang Arab. Jangan sekalian, ya. apa rahasianya? Apa rahasianya? Benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah solat subuh berjamaah di masjid. Jamaah sekalian, Sawal hari ini terakhir. Ramadan sudah berlalu. Taraweh, tadarus, sahur, infak, sedekah, Idul Fitri, tahun depan pasti akan datang. Yang tidak pasti adalah kita. Persoalannya kenapa bulan Ramadan kita bisa subuh berjamaah di masjid? Sekarang masjid menangis, masjid teriak, fa'ainal muslimun. Itulah sebabnya Umar Ibnul Khattab ketika dia akan menutup pejabatnya ketika dia menjadi khalifah maka dia meminta catatan dari Huzaifah ibnu Yamama karena di zaman Rasulullah masih hidup Huzaifah lah yang diminta oleh Nabi mencatat siapa saja yang suka absen sholat subuhnya subhanallah karena pasti sahabat semua sholat subuh berjamaah di masjid nah sahabat yang pernah absen sholat subuhnya tidak akan ditunjuk oleh Umar menjadi khalifah subhanallah Itulah sebabnya di zaman Umar Ibn Khattab beliau memastikan keadilan itu tegak dan tidak ada satupun hak rakyat yang lewat darinya. Standarnya apa? Karena semua pejabatnya mereka sholat subuh di masjid. Jamaah sekalian seberapa pentingkah sholat subuh berjamaah di masjid itu? Sebersih apa hati kita? Orang munafik itu agak berat bangun subuhnya. Anda setuju apa tidak? Begitulah kata Nabi Makanya kalau Anda ingin mengukur satu bulan Syawal hari ini selesai, apakah Anda termasuk minal muttaqin? Apakah Anda benar-benar punya bekal takwa? Fatazawwadu fa inna khairan jadi takwa Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Harusnya Ramadan telah mengantarkan kita menjadi mukmin yang takwa. Jangan sekalian, ukurannya apa? Salah satu ukuran yang paling individual adalah sholat subuh kita di masjid masih tetap berjamaah. Maka kemudian jangan heran kenapa orang Tolikara di Papua tidak merasa ada orang Islam di Jawa. Kenapa merasa tidak merasa ada orang Islam di Sulawesi? Kenapa mereka merasa tidak ada orang Islam di Kalimantan? Mereka tidak tahu dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka campakkan saudara-saudara kita pada saat Idul Fitri mereka tidak takut karena mereka memegang catatan orang-orang Yahudi. Selama jumlah orang Islam di Indonesia belum sama sholat subuhnya dengan sholat Jumat, kami tidak akan pernah takut dengan umat Islam di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, apalagi yang jauh di Sumatera. Saya keliling bulan Syawal, Pak, mengisi acara di beberapa daerah sampai Sumatera nasibnya sama. subuh berapa lagi pak? Asli dua saat. Sah pertama imam. Sah kedua kita satu sah. Ya Allah, makanya masjid menangis. Ya Allah, apa anda tidak terbayang betapa bangganya jika subuh seperti ini? Subhanallah. Kenapa Turki menjadi kiblat umat Islam hari ini? Erdogan menjadi sesuatu yang sangat dicintai ketika datang di Istiqlal. Kenapa? Yunani yang bangkrut itu Pak. Uni Eropa aja tidak sanggup untuk membayar menalangi hutang mereka hampir 4000 triliun dua kali APBN kita Turki lah yang sanggup menalangi kebangkrutan Yunani sekarang dia menjadi kiblat umat Islam kiblat dunia luar biasa kenapa Bapak klik di YouTube bagaimana sholat subuh di Turki. Pengusaha-pengusaha seperti Anda, orang muda seperti Anda yang tinggal di apartemen, kajinya di atas 50 juta, subuhnya di mana? Mereka turun bawa mobil datang ke masjid-masjid agung mereka. Klik di YouTube bagaimana subuh di Turki seperti bukan sholat Jumat, seperti Idul Fitri, mobil ribuan parkir, anak-anak muda gagah dan mereka subuhnya di masjid-masjid agung. Jamaah sekalian, berangkat dari sinilah. Inilah evaluasi terakhir kita di ujung bulan Sawal 1436 Hijriah. Jika benar sadar Anda, jika benar puasa Anda, jika benar zakat sedekah Anda, buktikan bahwa selesai Sawal hari ini besok Sabtu Zulqa'dah kita subuh berjamaah di masjid, kita song-song karena sebentar lagi Zulqa'dah, Zulhijjah dan itu berarti akhir dari bulan Oktober kita sudah masuk satu Muharram 1437 Hijriah. Sekali lagi 70 tahun Indonesia merdeka kita masih menjadi tamu di negeri kita sendiri. Jamaah sekalian, mari saatnya kita mulai dari hal yang paling kecil. Kita mulai dari spirit kita menjaga konsistensi istiqomahnya kita nilai-nilai Ramadan Ramadan kita bisa subuh di masjid? Kenapa hari ini tidak bisa? Kenapa Ramadan kita bisa membangunkan istri anak ke masjid? Kenapa Ramadan kita bisa berjamaah di masjid? Fa'ayna muslimun di mana kaum muslimin? Ya Allah. Jamaah sekalian, kalau kita ingin bangkit menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, sebagaimana pesan amanah Allah yang ya hamka, mari mulai besok jamaah sekalian kita buktikan bahwa tidak ada sifat kemunafikan pada diri kita dengan cara mulailah kita menjaga konsistensi solat subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah merahmati bangsa ini. Allah membukakan rizki bagi kita. Dan insya Allah, berapapun lemahnya nilai rupiah hari ini, yang sudah menembus 13.000 hampir 800, tapi selama kita komitmen istiqamah di jalan Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, modalnya kita sudah punya Ramadan, Syawal kita punya, harusnya kita pertahankan yang alaihim barakatin minas sama'i wal ar, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari bumi kita, minyak kita masih banyak, emas kita masih banyak, yang lain juga kita masih banyak. Insya Allah hujan pun masih akan turun di negeri ini. Jamrut katulistiwa yang pernah digelarkan oleh Multatuli seorang Belanda itu kepada negeri ini bukan sekedar sebuah nama, masih akan mungkin menghiasi leher sejarah negeri ini jika penduduk negeri ini mempertahankan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Sebelum menutup khutbah ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan sebagainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Siapa orang yang tidak punya peduli Tidak punya kepedulian dengan urusan kaum muslimin Maka dia bukan bagian daripada kaum muslimin Pertanyaannya hari ini 11 bulan ke depan sampai insya Allah Allah mempertemukan kita lagi dengan Ramadan tahun depan pertanyaan kita ini satu aja apa kontribusi kita pada umat ini dan jika anda ingin menemukan jawabannya jawabannya satu mulailah sholat subuh berjamaah di masjid. Lawan rasa ngantuk itu, lawan nikmatnya AC kamar Anda, lawan nikmatnya bantal guling itu. Kenapa? Itulah kemunafikan yang menyelimuti diri Anda. Ini yang membuat tolik Ini bukan soal provokasi, bukan. Tapi ini soal akidah bagi kita. Kalau kita ingin bertanya dari mana kita memulai? Kenapa Allah Yarham Buya Hamka sampai menulis seperti ini? Karena bagaimana mungkin mengajak orang berjuang Memikirkan umat Islam Kalau subuhnya masih dalam selimutnya Kalau subuhnya masih di atas pantal gulingnya Bagaimana mungkin kita mengangkat senjata Jamaah sekalian, ini bukan barang baru bagi kita karena Ramadan kita bisa. Ramadan kita penuh masjid-masjid. Saatnya kita jaga nilai Ramadan. Kita pertahankan semangat sawal dengan apa? Besok subuh pastikan Anda, Anda, saya, kita semua orang yang pertama subuh berjamaah di masjid. Semoga dengan ini rahmat Allah akan turun pada negeri ini.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 Ya Allah, Engkau sajalah yang dapat membolak-balikan hati-hati kami. Teguhkan hati kami ya Allah dalam agama dan ketaatan padamu ya Allah. Kami takut ya Allah ternyata kami termasuk orang-orang yang ada sifat nifak kemunafikan pada diri kami ya Allah. Beri kami semangat ya Allah Mempertahankan nilai Ramadan Nilai syawal ya Allah Mulai besok ya Allah Subuh kami pastikan Kami siap berjamaah di masjid ya Allah Allahumma ya Allah Jangan kau hancurkan negeri ini ya Allah Negeri indah yang diwariskan oleh para ulama ya Allah Ya Allah dahulu engkau kirimkan para nabi, rasul dan para sahabat Al-Anbiya, para pedagang-pedagang buzarat ke, ke negeri ini ya Allah. Sehingga nenek moyang kami ya Allah yang tadinya musyrik ya Allah, mereka beriman kepadamu ya Allah. Sekarang ya Allah kirimkan kepada kami para ustaz dan dai ulama yang ikhlas ya Allah. Jangan kau putuskan mata rantai dakwah mereka ya Allah dengan kami enggan ya Allah memenuhi panggilanmu termasuk panggilan suku berjamaah di masjid ya Allah apatah lagi hari-hari libur ya Allah beri kami kekuatan membangunkan anak-anak laki kami keluarga kami untuk dapat berjamaah di masjid ya Allah negeri ini 70 tahun sudah usianya kami merdeka ya Allah betul jumlah kami mayoritas di negeri ini ya Allah tapi nasib kami ya Allah saudara-saudara kami lihat ya Allah saudara kami jualan di emperan gedung tinggi ya Allah di pikiran panas berdiri ya Allah orang tua kami berdiri parkir motor ya Allah inilah nasib umatmu ya Rasulullah kami maaf ya Allah di hari kiamat ya Allah tunjukkanlah ya Allah para pemimpin ya Allah yang masih menganggapmu sebagai Tuhannya ya Allah agar mereka lebih lurus ya Allah dekat dengan orang-orang kecil ya Allah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an wa arinal batila batila warzuqna istinaban perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu benar berikan kekuatan pada kami untuk mengikuti kebenaran dan lihatkan pula pada kami yang batil itu batil yang salah memang salah dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan bahkan menghancurkan semua kebatilan ya Allah Rabbana taqabbal minna ya Allah. Terimalah semua permohonan kami ya Allah. Selamatkan kaum muslimin yang ada di Palestina, di Mesir, di Rohingya, عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة